Kita sudah menyebutkan dari apa yang beliau bawakan asal yang pertama atau pokok yang pertama yaitu ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam bahasan ma'rifatul dinil Islam bil adilah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan disebutkan tiga perkara yang beliau bawakan. Yang ketiga nanti adalah mengenal Nabi Muhammad SAW adalah tiga perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua nanti di alam kubur. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa seorang kalau sudah masuk di alam kubur, Allah utus di situ malaikat menanyakan kepada dia, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Kemudian, "Mama dinuk?" Apa agamamu? mama nabi Dan siapa nabimu? Sehingga belum menyusun buku ini. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang diharapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala demikian juga amal soleh yang dilakukan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan dan kita masih dalam bahasan mengenal dinil Islam bila dilah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Disebutkan kenapa ditambahkan oleh beliau marifatu dinil Islam bila dilah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Di situ ada beberapa manfaat mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya manfaat yang pertama menimbulkan kekokohan pada seseorang dia akan sabat akan kokoh di dalam memulai agama Islam karena dia membangun amalan dia itu dengan Al-Quran demikian juga hadis ya demikian tidak mudah goncang karena dia membangun dengan dengan dalil kemudian yang kedua adalah jauh dari sifat taklid mengekor mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil karena dia mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya sehingga dia jauh dari perbuatan taklif mengikor, membebek, mengikuti orang tanpa dalil. Dan disebutkan bahwa mengenal agama Islam di situ ada tiga tingkatan sebagaimana beliau bawakan ini saya Muhammad bin Abdul Wahab Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman dan ketiga adalah al-ihsan. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kisah mereka Jibril yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan Imam Muslim. Dan pertama yang pertama yaitu al-Islam sudah kita bahas. Dan di situ melingkupi rukun Islam yang lima yaitu apa? Bersyahadat, kemudian sholat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian wa tuqimu sholat wa tu'ti as-sabah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Sudah kita bahas masalah itu. Dan kita masih dalam bahasan tingkatan yang kedua dari mengenal agama Islam itu yaitu al-iman. Yang terdiri di situ dengan apa? Dengan enam rukun iman. Ya, ada enam dan enam rukun. Yang pertama adalah al-iman billah wa kata wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairil syarih. Adapun rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah swt sudah kita bahas berkaitan dengan ya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Masing-masing ada ada yang panjang lebar tentang tauhid rububiyah, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, beri rezeki dan mengatur alam semesta. Dan tauhid ini sudah kita sebutkan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Orang-orang musyrik bahkan me meyakini hal tersebut. Hanya saja mereka melakukan kesyirikan dalam hal apa? Tauhid uluhiyah. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal, dalam hal peribadahan. Inilah yang bedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik. itu rububiyah semua meyakini kecuali sardamah qalil, orang yang sedikit seperti Firaun ataupun Namrud ya, yang mana mereka adalah secara hakikat yang mereka meyakini bahwa Allah dalam menciptakan. Kesombongan saja yang menghalangi mereka. Sombongan demikian juga kedudukan jabatan, tahta dan sebagainya itulah yang membuat mereka sombong. Tetapi dalam hati mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma uluwa. Mereka mengingkari wastaiqanatha anfusuhum. Hati-hati mereka yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, mengatakan semesta. Ya demikian. Bahkan orang ateis sendiri yang meyakini ya tidak ada Tuhan istilah mereka, tidak ada ilah, Secara hati nurani mereka suatu saat pun berdoa mengadakan tangan ke atas juga. Ya, jadi keyakinan mereka itu dibangun di atas kesombongan saja. Secara naluri mereka meyakini bahwa Allah yang dari memberikan rezeki mengatur alam semesta demikian juga menciptakan. Kemudian juga berkaitan tauhid asma sifat kita sudah sebutkan kaidah-kaidah berkaitan dengannya. Ya kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari buku buku Wahidul Mutlaq yang dibawa oleh Syekh Utsaimin bahwa setiap setiap nama Allah ya itu adalah sifat. Setiap nama Allah itu adalah sifat. Ar-Rahman berarti sudah sifat Allah rahmah. Demikian juga Ar-Rahim, demikian juga As-Sami berarti zat yang Maha mendengar. Berarti Allah disifatkan di situ mendengar juga. Samiun. Al-Basir juga nama Allah Al-Basir dan yang melihat apapun yang kita lakukan. Jadi situ diambil sifat basirun. Allah melihat. Dan tidak semua sifat adalah nama Allah. Ini diantara kaidahnya. Seperti Allah mensifatkan dirinya. Ya wajah Rabbul malaku sofan sofa. Dan datang Robmu demikian juga malaikat bersof-sof. Maka di sini sifat Allah maji, yaitu datang. Tetapi tidak diberi nama dengan Yang Allah Subhanahu wa taala al-maji. Tidak, zat yang datang tidak. Demikian juga nuzul Allah turun seperti malam yang terakhir itu sifat Allah turun. Ini yang membedakan antara ahlu dengan orang asyairah. Ya, ahlu meyakini Allah turun. Tetapi bagaimananya Allah yang maha tahu. Tidak boleh kita membagaimana. Maka di sini tidak diberi nama dengannya Allah An-Nazil, tidak. Sifat Allah turun tapi tidak beri nama An-Nazil, tidak. Demikian juga yang lainnya, ya. Bahwa setiap nama itu adalah sifat Allah dan tidak setiap sifat itu nama Allah Subhanahu Demikian juga kaidah bahwa nama dan sifat Allah itu harus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada isma dan sebagainya tidak ada. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah saja sudah. Kalau tidak ada di situ di Al-Quran menyebutkan, demikian juga hadis Nabi, maka tidak bisa kita menetapkan. Seperti Al-Fatin bahkan. Ini nama Allah, sebagian, sebagian menyebutkan juga nama Allah itu Al-Fatin. Buat fitnah. Nabi ulama lebih kita lebih selamat tidak menyebutkannya di bicaraan hadisnya tentang masalah itu. Jadi harus dibangun di atas Al-Quran dan hadis untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Itu berkaitan dengan mengenal Ya, ini iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit rukun iman yang kedua. Sebagaimana kita sering mengulang-ulang dari hadis Jibril salam, ya, ketika Nabi ditanya oleh mereka Jibril, Fakirni anil iman Qala al iman wa antuk minu Antumina billahi wa malaikati Wa kutubihi Ya, engkau beriman kepada Allah, demikian juga malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga, wa kutubi dan kitab-kitabnya. Anda beriman kepada malaikat, ya sudah kita sebutkan juga. Demikian juga yang dibangun oleh Syaikh Utsaimin taala buah-buahnya dari beriman kepada para malaikat. Demikian juga disebutkan dari syarah kita tahu ya bahwa pimpinan para malaikat tiga. Pimpinan para malaikat itu tiga dan jumlahnya lebih banyak malaikat itu dari Bani Adam dari manusia. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Qur'an menyebutkan ma'yal fitu mingkolin ila ladi rokibun atid. Tidaklah seorang berbicara kecuali sampingnya ada rokib dan atid. Satu orang saja ada rokib dan atid dua berarti. Satu orang ada dua malaikat. Ya belum belum lagi malaikat yang di Baitul Ma'mur. Demikian juga yang di atas kita di langit itu tidak ada suatu tempat kecuali di situ ada yang sholat, ada yang sujud, ada yang rukuk dari para malaikat Allah swt. Sampai langit itu disebutkan berat menanggung malaikat ini. Oleh alam demikian. Jadi jumlahnya lebih banyak, dohirnya demikian, lebih banyak dari manusia. Dan pimpinan mereka ada tiga. Pimpinan para malaikat ada tiga, yaitu malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Kita sebut nama-nama yang lain juga. Adapun Israfil tidak ada hadis yang sahih menyebutkan, tapi sebagai Imam Qurtubi ijma para ulama. Mungkin mereka menyebutkan dari ya hadis-hadis yang menguatkan sehingga mengatakan Israfil namanya adalah Sohi, Ya benar. Walaupun hadis yang kita sudah pelajari tidak ada hadis yang Sohi menyebutkan demikian. Ini pimpinan para malaikat tiga. Yang pertama Jibril yang menghidupkan wahyu, menghidupkan ruh, menurunkan wahyu. Kemudian apa? Kemudian Mikail yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kehidupan alam semesta ini kehidupan tanaman ya menurunkan hujan kemudian yang ketiga adalah israfil menghidupkan jasad nanti ketika dibangkitkan jadi semuanya dari tiga malaikat ini yang raksu ruusul malaikat pimpinan-pimpinan para malaikat ini semuanya bertugas menghidupkan menghidupkan roh menghidupkan bumi dan menghidupkan jasad kita nanti ketika di padang mahsyar ya ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, sekarang kita akan masuk keimanan yang ketiga. Rukun iman yang ketiga wa kutubihi. Ya, pertama adalah kepada Allah, beriman kepada Allah. Al-imanu billah, antum billah wa malaikatihi wa kutubihi. Dan kutub. Kutub ya ini jamak dari kitab. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dzamir huni kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an ya di dalam ayat yang banyak di antaranya di surat Al-Baqarah ke 136 Saya ditulis qulu amanna billah ini dalilnya pertama surat Al-Baqarah ayat 136 qulu amanna billahi wa malaikatihi Ya, qulu amanna billahi ma unzila ilaina ma unzila ila Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Al asbat wa ma udiya Musa wa Isa. Wa ma udiya nabiyuna min rabbihim. La nufariqu baina minhum wa lahu muslimun. Ini. Qulu amanna billah, katakan kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini kaum muslimin. Ya, wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ini akan kita sebutkan insyaallah. Juga surat Al-Imran ayat yang ke 84. Ya, hampir mirip juga dengan tadi Wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma Musa wa Isa wa nabiyyun. Bedanya dengan surat Al-Baqarah, wa ma Musa wa Isa wa ma Nabi nabiyyuna min rabbihim. Ya, itu. Demikian juga surat Al-A'la suhu Ibrahim Musa. Inna hadza la fi suhbil ula suhbi Ibrahim Musa. Sungguhnya ini tadi adalah di dalam lembaran-lembaran yang awal suhufnya Ibrahim Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini di antara dalilnya. Demikian juga dalam Al-Qur'an Misal birra tawallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini di antara juga surah Al-Baqarah. Ya laisal birra an tawallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal akhir. Ini di antara dalilnya. Ya. Saya belum menyebutkan Al-Qutub jam'u kitab bimakna maktub Kutub ini jamak dari kitab. Kalau belajar ilmu nahwu di sana mufrad ada jamak. Ada jamaknya jamak juga ada. Tariqun turukun jamaknya turuqat kan itu. Tariq itu kan jalan, jamaknya turuk. Jalan-jalan. Jamaknya turuk juga turuqat, jamak-jamak. Jadi sini kita ya jamak dari ya kitab jamaknya adalah al-kutub. Bi makna makna dalam maktub isim maf'ul. Ini yang ditulis yang ditulis. Wal murad bihauna dan maksudnya di sini al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusuli. Kitab-kitab yang Allah turunkan dia ini kepada rasul-rasulnya rahmatan lil sebagai rahmat untuk makhluk. Bagaimana Al-Qur'an? Dabun anzalnahu barakun Ya, kitab kami turunkan. Dia ini mubarak, mubarakan yang diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang lain menyebutkan tentang Al-Qur'an. Jadi maksudnya kutub di sini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat untuk makhluk wa hidayatan lahum juga sebagai petunjuk bagi mereka. Liyasilu biha ila sa'adatin fid dunya wal akhirah agar mereka sampai dengannya dengan kitab-kitab tersebut dengan Al-Qur'an kalau kita kalau kita umat Islam ada Al-Quran, yaitu menghapuskan semua dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran itu menghapuskan semua dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Injil, Taurat semua tidak dipakai lagi, semua tidak dipakai. Yang berpegang dengannya sesat, yang berpegang dengannya kafir. Ya, apa dalilnya? Ya bisa bisa ditulis, ditulis bahwa kitab yang dipakai hanya Al-Quran. Selainnya apapun yang mereka yakini atau mereka hias-hiaskan mengatakan umat yang paling bagus atau kebahagiaan menurut mereka dunianya luar biasa. Karena sebenarnya tinjauannya itu harta. Ya, pada umat Islam tertinggal ekonomi berarti sesat kan itu di mereka. Padahal tidak ada manfaatnya harta yang mereka miliki. Pedoman-pedoman mereka itu adalah tidak ada manfaatnya. Injil, Taurat dan sebagainya. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi merasa bangga dan ini tidak ada manfaat. Dalilnya surat ya, dalilnya hadis Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu. Riwayat oleh Imam Ahmad, sebuah Imam Ahmad, demikian juga Hakim. Nabi menyebutkan lau asbaha fikum Musa summa itab itabbatumuhu summa tabatumuhu. ya lau asbaha fikum Musa kalau Musa ya di antara kalian asbaha sendiri maknanya adraka waktu subuh, masuk waktu subuh. Maksudnya menjadi. Kalaulah Musa itu bersama dengan kalian, ya Nabi berbicara kepada para sahabat nih, kepada kita semua. Kalau mau Musa itu bersama dengan kalian semua, summat kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, padahal di situ ada Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Wa taraktumuni dan kalian meninggalkan aku, nadzalaltum. Sungguh kalian sesat. Sudah. Nah, tidak ada syariat, tidak ada kitab yang dipakai kecuali Al-Quran. Ya, demikian juga ada yang semakna kalau lah Nabi Musa di antara kalian dengan bawa Taurat seperti orang Yahudi merasa bangga dengan Taurat mereka miliki. Bukan di antara uh, ada budak pesantren sekarang, sekarang dibicarakan itu mengucapkan salamnya orang Yahudi. Ya, salam dan sebagainya. Hal yang sedikitnya tasyabuh dosa besar. Ya, tidak ada manfaatnya apa yang mereka miliki. Orang-orang Yahudi dengan kemampuan ya mengenai teknologi mereka dan tidak ada manfaatnya. Mereka mati dalam keadaan keyahudiannya itu kafir. Dia termasuk akidah kita. Ini kalau Nabi Musa bersama dengan kalian, kemudian kalian mengikuti dia dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan sesat. Jadi kitab-kitab selain Al-Quran semuanya adalah tertolak. Maka sebenarnya beliau menyebutkan maksud beriman pada kitab-kitab yaitu apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat untuk makhluknya, hidayatan bagi mereka untuk mendapatkan dengannya ilah sa'adatim kepada kebahagiaan mereka di dunia dunia dan akhirat. Mesti. Ya, kebahagiaan di dunia akhirat. Berpegang dengan Al-Qur'an, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian juga dulu orang-orang terdahulu Taurat dulu mamanya. Selama mereka berpegang dengan Taurat yang asli itu tidak akan sesat dunia dan akhirat. Kemudian dihapuskan dengan syarat Nabi Isa alaihissalam. Ya dengan Injil. Demikian juga mereka kalau berpegang dengannya tidak akan sesat. Sampai kemudian turun syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapuskan semuanya sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Ya itu. Jadi beriman kepada kitab-kitab yaitu apa? Beriman kepada kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para rasulnya sebagai rahmat untuk makhluk, petunjuk bagi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian <clears throat> di antara ya di antara kitab-kitab yang Allah turunkan yang sampai kepada kita dalil-dalilnya dari Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, di antara adalah Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak In anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia ini Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan turunnya Al-Qur'an itu ada dua jenis kan demikian. Yang pertama turun di yakni lahir Mahfuz. Ya, di Baitul Izzah ya ini Baitul Izzah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung turun ya secara lengkap. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, turun secara lengkap yaitu di Baitul Izzah. Yang kedua yaitu apa? Turun munajaman. Munajaman itu sesuai dengan keadaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun kepada Nabi itu tidak langsung semua enggak bertahap. Bagaimana mereka menyebutkan para ulama tafsir itu di situ ada ya Madaniyah ada Makiyah. Makiyah itu di Mekah. Berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan e, tauhid, membantah syirik, beriman pada hari akhir. Nah, itu di Makiyah itu. Seperti juz amma, ya hampir semuanya itu Makiyah. Demikian juga ya yang ke-29, 28, 29, 27 kebanyakan adalah Makiyah. Adzariyat ya kemudian An-Najm, at ya itu surat-surat yang berkaitan dengan ketauhidan. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membantah orang-orang syirik, membantah orang-orang musyrik. Itu. Jadi turun yang kedua adalah bentuk yang turunnya itu sesuai dengan keadaan di waktu itu kepada Nabi saw. alaihi wasallam. Adapun yang di Madinah berkaitan dengan apa? Muamalah, jual beli, pernikahan, nah itu. Jihad. Adapun di Mekah tidak ada. Bagaimana berjihad? Mereka masih dalam keadaan lemah. Baru kemudian diwajibkan ketika di Madinah. Eh, itu. Ini di Madinah kemudian diturunkan berkaitan dengan jihad. Demikian juga sifat-sifat orang munafik. Tidak ada kemudian di Mekah itu orang munafik, tidak ada. Orang musyrik membanggakan diri, tidak takut-takut. Nah, ketika baru Madinah, Islam kuat, nah, muncullah di situ munafik. Ayat-ayat disebutkan tentang ayat munafik. Idza ja'al munafiquna qalu nasyadu, hina la rasulullah. Demikian juga surat At-Taubah ini menyebutkan tentang orang-orang munafik. Ya itu. <clears throat> Jadi Al-Quran yang pertama yaitu kitab yang e, disebutkan yang pertama adalah Al-Quran bisa ditulis ya Al-Quran yang kedua adalah Injil Allah bukan dalam Al-Quran itu surat Taubah Inna Allah ashtara minal minina anfusahum wa wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fa wa yuqtalun wa dan alaihi fi Taurat wal Injil Al Quran lihat sebutkan surat At-Taubah ya, di atas dalilnya bisa ditulis surat At-Taubah ya di Taurat wal Injil wal Quran demikian juga surat Al-Hadid ya semua qafaina ala asarim bi wa qafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu wal injil dan kami turunkan kepada dia itu Nabi Isa Injil. Nah, ini dalil ya tentang Injil Demikian juga yang ketiga Taurat. Ya, paham? Ini dalilnya surat Taubah, demikian juga surat Al-Hadid. Kemudian juga Allah turunkan, berarti Al-Qur'an sudah ya. Yang kedua apa tadi? Ini Injil. Kita urutkan dari paling akhir dulu yang menghapuskan semuanya, yaitu Al-Qur'an, kemudian Injil. Yang menghapuskan sebelumnya Taurat dan sebagainya. Kemudian Taurat. Kalau Al-Qur'an jelas pada Nabi Muhammad SAW Injil pada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagian itu para ulama beristiad memang bahwa sampai menghajar Hajar demikian sebagian ulama menyebutkan kiamat itu sebentar lagi kalau menurut hitungan mereka. Ya, 1500 tahun. Ini sudah 1444 kan itu. Jadi sebentar lagi istihad mereka. Ini kiamat tahun 1500 tuh dari apa? Dari ya istiadat mereka. Sudah ada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Bukhari Muslim. Ya, bahwa Nabi menyebutkan orang-orang Yahudi bekerja dari kapan? Dari subuh sampai sampai duhur, dapat satu kirot. Kemudian orang-orang Nasrani, ya, umat Nabi Isa dari duhur sampai asar satu kirot. Kemudian umat Nabi Muhammad dari asar sampai maghrib, tapi dapat dua kirot, Terutama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini mereka ber Istihad. Oh, berarti kiamat sebentar lagi. Nah, itu. Itu istihad mereka. Wallahu a'lam. Karena sebagian orang mengatakan oh sudah tandanya dekat ya kita nggak tahu tuh, tapi istihad mereka. Karena umat Nabi Musa diketahui. Ya ini kan subuh sampai zuhur berarti kan berapa? 6 jam lah taruhlahan itu. Zuhur sampai asar taruhlah 3 jam lebih sedikit. Dari asar sampai uh, maghrib kan 3 jam atau dua jam setengah. Tapi kan di situ di oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan belasan dua kali lipat. Ya, jadi umat Nabi Musa ketahuan, umatnya Nabi Isa umurnya ketahuan, ya sekitar 400 tahunan itu. Berarti sisanya umat Nabi Muhammad. Nah, dari situ sebagian berpendapat istilah mereka bahwa hari kiamat terjadi tahun 1500 alam menurut mereka. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian Injil kepada Nabi Isa kemudian Taurat kepada Nabi Nabi Musa Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 136, Allah juga menurunkan kepada sebagai rasulnya. Kitab <clears throat> tafsir Ibnu menyebutkan di Surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanah billah, katakan ya Muhammad, kami beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaina dan apa yang turun pada kami? Apa itu? Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim dan apa yang turun pada Nabi Ibrahim? Suhuf tadi. Dalilnya juga suhuf Ibrahim wa Musa. Surat Al-Ala ayat ke 19-an itu. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di sini Allah sebutkan dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berarti bersama dengan Nabi Ibrahim ada lembaran-lembaran. Apakah itu kitab? Ula'lam. Allah sebutkan lembaran-lembaran. Ya, Selain mengatakan itulah kitab juga. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana dari surat Al-A'la tadi, suhu Ibrahim dan Musa. Kalau lembaran Nabi Musa ya Taurat tadi, insya Allah demikian. Adapun Nabi Ibrahim tidak disebutkan namanya. Suhuf saja. Kemudian apa? Wa Ismail dan apa apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan Ismail, dohir ayat ini berarti juga diturunkan kepada Nabi Ismail. Ya. Wa Ishak, demikian juga Ishak, wa Yakub dan Nabi Yakub. Yang dari situ dikatakan Israel, Bani Israel ini keturunan Nabi Israel ini Nabi Yakub alaihissalam. Wal asbat dan apa yang terkenal pada asbat. Asbat itu cucu-cucunya. Cucu-cucu mereka. Ibnu Qasir belum menyebutkan dari dari ucapan Imam Al-Qurtubi menunjukkan mereka mengambil manfaat dari ulama sebelumnya. Ibnu Qasir mengambil manfaat dari bukunya Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubian qurtubi yang daerah Spanyol sana. Sebutkan wasibdu al-jamaah jamaah. Asbat ini jamaah-jamaah wal qabilah dan qabilah kalau kita yang suku-suku. Ya, ar-rajul asal wahid kembali kepada pokok yang satu. Ya. Berkata dah Allah perintahkan kaum mukminin ayub bihi untuk beriman dengan dengannya wa yusaddiqu bi dan benarkan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Kuliah semuanya, wa bi rusul dan rasul-rasulnya. Oh, iya. Sulaiman bin Habib mengatakan, "Inna umirna kami diperintahkan untuk beriman kepada Taurat dan Injil, wala na'mal bima fihima dan tidak beramal dengan keduanya." Iya, tidak boleh kita beramal dengan keduanya. Demikian juga dalam Sahih Bukhari. Allah taala yang dibawa oleh Imam oleh Abu Hurairah, pada Abu Hurairah terlalu. Bahwa Nabi SAW alaihi wasallam ya, beliau mengatakan, "Kan ahli kitab yaqra'una Taurat bil Ibraniyah." Ya. Paham? Jadi Tadi kan kita sudah sebutkan tentang Injil demikian juga Taurat ya. Bahasa yang dipakai kalau Al-Qur'an apa bahasanya? Arab. Bisa ditulis Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, Quran dan Arabian kan jelas Qur'an. Adapun Injil bahasanya Injil Sunan Ibnu Allah taala bahasanya adalah Saronia As-Saroniyah. Lugotu Syam seperti Ibroni, sebagian mengatakan Ibroni Bahasanya orang Syam, Syam itu orang Suriah. Dulu daerah orang Romawi itu, kekuasaan orang-orang Romawi, orang Eropa. Sampai di situ sampai Syam. Jadi bahasanya adalah itu, Saronia. Kan kita ingat di situ ada Bethlehem kan, tempat lahirnya Nabi Isa ya, Kalau kaum muslimin Bethlehem Kalau orang Kristen Bethlehem. Kalau kaum muslimin Bethlehem dekat Masjidil Aqsa kan itu. Masjidil aqsa di mana? Di Palestina. Palestina itu dulu, dulu wilayahnya Syam. Sekarang terpecah menjadi empat negara. Palestina, Yordania, Lebanon. Ya. Ya. ya Palestina, Yordania, eh, Oman, eh, apa? Ya Yordania, Palestina, Lebanon. Ya, dan daerah sekitar itu empat. Barang ada Israel juga itu mengaku padahal bukan tempat mereka. <clears throat> Suriah empat. Suriah, kemudian Yordania, Palestina, Lebanon empat. Hadis itulah di situ bahasa Injil. Ya. Adapun Taurat adalah bahasanya di sini disebutkan oleh Ibnu dari Sahih Bukhari Ibroniyah juga. Paham? Ibroniyah. Kalau tadi kan Saroniyah. Ya. Kalau ini Taurat Ibroniyah dalam Sahih Bukhari. Dulu kalau kita membaca Taurat bil Ibroniyah. Nah, ini bahasanya bahasa Ibroniyah. Dan mereka menafsirkan dengan bahasa Arab. Bakalah Rasulullah, maka Rasulullah Rasulullah SAW beliau mengatakan, jadi dulu diterjemahkan itu. Taurat diterjemahkan. Ya, oleh orang-orang Yahudi menjadi bahasa apa? Bahasa Arab untuk ahli Islam. Maka mereka itu mendapatkan kabar-kabar kan kalau sekarang kan perjanjian ya perjanjian apa awal, perjanjian akhir kan itu. Kalau perjanjian awal itu Taurat katanya. Sebagian hewan dulu yang belajar di sini, yang mondok di sini dari Nasrani dulu. Dari Pontianak. Jadi dia menyebutkan ya orang Yahudi ya itu lagi perjanjian awal itu. Kalau penjelasan akhir disebutkan Injil. Kurang lebih demikian. Ya itu. Maka dulu sebutkan oleh Abu Hurairah mereka membaca Taurat dengan baca Ibroniyah, Jadi Taurat baca Ibroniyah. Kalau tadi Injil Saroniyah, Ya. Itu bahasa orang-orang Syam sana. Kemudian terjemahkan menjadi bahasa Arab. Maka mereka para sahabat kan membacanya kan itu. Yang bisa membacanya. Maka Nabi SAW mengatakan ketika mendapati di situ mereka menerjemahkan ya dari situ mengatai kabar-kabar umat-umat terdahulu kan. Nabi mengatakan, "La tusaddiqu ahlal kita wa la tukadzibuhum." Jadi kita ketika mendapatkan kabar Bani Israel, kenal Bani Israiliyat itu. Dan Injil itu menyebutkan kadang dulu kalau waktu kecil tuh dibuat gambar Nabi Daud dan itu. Orang Yahudi juga Nabi Daud juga, David di sana mereka. Solomon dan sebagainya dibuat gambar kamu muslim baca kan itu. Ya kabar-kabar Nabi Musa ini dan itu. Bagaimana kaum muslimin akidahnya? Nabi menyebutkan la tusaddiqu ala kitab wa la tukadzibum. Bisa ditulis jangan kalian membenarkan Alkitab dan jangan mendustakan. Mamanya datang dengan ketapelnya Nabi Daud. Wah, dengan ini ini ya. Kemudian Jalut, ya, Jalut. Kalau yang baik itu Talut. Jalut nama mereka Goliat ya, besar. Ini ini ini. Bagaimana ketika ketika kita tidak sengaja mendapati gambar itu atau kisah itu. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Paham? Tidak boleh kita mengatakan ah bohong, tidak, diam aja. Wa qulu dan ucapkanlah amanah billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dah. Kita dapat kabar-kabar seperti itu. Bahkan di tafsir disebutkan tentang tongkat Nabi Musa itu dari kayu apa? Ya, itu tidak perlu, tidak ada manfaatnya. Kalau di antara mereka banyak orang-orang Yahudi menyebutkan dari kayu ini dan itu memang tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu di ya didustakan. Diam saja. Ya demikian. Jadi demikian. Zahirnya di sini Allah turunkan juga kepada Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, wal asbat. Asbat tadi keturunan ke mereka. Anak keturunan mereka asbat sendiri hafid. Imam al sebagian juga sebagian ulama menyebutkan Ya, sebenarnya menyebutkan asbat ini hafid, cucu-cucu mereka. Dan apa yang diturunkan pada cucu-cucu mereka. Wa ma ya Musa wa Isa dan apa yang diberikan pada Nabi Musa, apa itu berarti? Taurat. Wa Isa dan Nabi Isa itu Injil. Wa ma Nabi nabiyyuna mirabim dan apa yang Allah berikan dan apa yang diberikan kepada para nabi mirabim dari Rob mereka. Dan Anumariku bain ahli minum kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Mananul muslimin dan kami kepadanya berislam. Ya demikian. Disebutkan juga, ya kalau kita bisa melihat itu ada yang mengatakan Injil itu tertulis dalam bentuk bahasa ini tadi di sebagian museum mereka, ada di Turki itu. Kan ada sebuah gereja yang diubah menjadi masjidnya. Kan Orang-orang Kristen marah dan sebagainya. Nah, itu disebutkan ada di sini simpan. Tapi kita harus meyakini sudah dirubah. Ya, kalau mereka mengatakan ini asli, asli, asli, sampai dijual dengan harga yang mahal, itu sudah dirubah sudah selesai. Walaupun ditulis dengan emas katanya, sudah dirubah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya. Apa itu ayatnya? Apa tutmin? Apa tadmauna yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma hari Nah, itu jelas. Wa qad kana fariqum minhum dan telah sekelompok dari mereka kitab ini yasmauna kalam Allah mendengarkan kalam Allah ucapan Allah Subhanahu wa taala summa yuharifuna kemudian mereka telah mentahrif merubah sudah kita beriman terhadap Al-Qur'an mereka membanggakan diri ini asli asli dan asli tidak Al-Qur'an mengatakan kemudian mereka telah merubah Injil sudah dirubah tidak ini asli yang sudah diterjemahkan itu terjemahan saja yang dibaca-baca mereka itu di bawah ketika hari Ahad acara mereka itu ya mengatakan ada asli aslinya tidak bohong sudah mereka rubah kenapa gitu karena akidah kita Allah menyebutkan dalam surah al-baqarah tadi hari punah kemudian mereka telah merubahnya kemudian juga disebutkan bahwa semua yang Allah turunkan kepada tadi ya pada rasul tadi kalau dari tuhan ya tadi kita sebutkan surah Al-Baqarah 136 demikian Al Imran 84 itu Allah menurunkan juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Nabi Yakub dan keturunan mereka. Demikian juga Nabi Musa dan Nabi Isa tadi kan. Ini diturunkan dengan bahasa mereka. Ya, bahasa mereka. Semua dalam surat Ibrahim ayat yang keempat. Wa ma arsalna min rasulin illa lisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus dari rasul kecuali dengan lisan dengan bahasa kaumnya ya dengan bahasa kaumnya Nabi Musa diturunkan kepada ya orang-orang Bani Israel jadi bahasa mereka yang ada di Mesir yang tadi kita sebutkan dalam Sahih Bukhari Ibraniyah tadi ya bahasa orang-orang ya orang-orang Bani Israel di situ kita Taurat maka nah, tadi sebutkan bahwa Taurat itu bahasa bahasa Ibraniyah Kalau Al-Quran dengan bahasa Arab. Kayaknya. Jadi di antara kitab-kitab yang Allah sebutkan jelas dalam Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an kemudian Injil kemudian Taurat. Kemudian suhufnya Nabi Ibrahim, demikian juga suhufnya Nabi Musa. Demikian juga tadi dari apa yang surat Al-Baqarah tadi, dohirnya di situ Allah juga menurunkan kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Ismail, demikian juga Ishak. Nabi Isa, Nabi Yakub, demikian juga aturan mereka. Ya, dohir dari ayat itu demikian. Tapi yang biasa kita ketahui ya tadi Al-Qur'an, Injil, Taurat, suhuf Ibrahim, kemudian suhufnya Nabi Musa. Suhuf Nabi Musa ya Taurat itu sendiri wala alam berarti empat. Yang kita mengetahuinya adalah demikian. Kemudian disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa beriman kepada kitab kita tadi mengandung empat perkara. Itu ada di syarah suruh Salah halaman 84. Al-iman bil kutub yatadaman arba umur. Beriman pada kitab-kitab mengandung empat perkara. Al-awal yang pertama al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman sungguhnya turunnya dari Allah. Ya. Ini beriman. Beriman kepada kitab-kitab itu mengandung empat perkara. Yang pertama beriman turun dari Allah. Beriman bahwa kitab-kitab tadi turun dari Allah. Ya itu. Bukan kepada ya turun dari apa? Orang Buddha itu itu bukan samawi. Entah itu ilham, entah dari mana ulah. Kalau menurut kita ya mungkin dari jin kah atau apa? Kan demikian. Ulah. Ini menurut kita berbicara akidah kita. Ya. Sri yakni Tripitaka, ada lagi Weda, ini tuh orang Hindu, demikian Konghucu. Itu bukan samawi ya Kalau samawi tadi kita sebutkan. Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Samawiyah sebagian ingin menggabungkan yakni milah milah ya agama Nabi Ibrahim sama itu. Namanya pluralisme namanya. Ya, ya ini sama semua. Umum sudah. Pokoknya itu dari langit. Agama ya Islam, Kristen, Yahudi sama menurut mereka. Kafir kayak kira seperti itu. Memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh untuk kemudian meyakini beriman dengan e, dalam artian mengikuti ajarannya orang Yahudi dan orang Islam. Mereka kafir semua. Ya itu. Adapun selain tadi seperti Hindu, demikian juga Buddha itu bukan samawi ya, bukan turun dari langit. Bukan turun dari langit itu. Itu ilham. Ya, besar-besar mereka kan itu, ulala. Jadi kita yakin itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sani aliman bima alimna ismahu. Kita beriman terhadap nama-namanya. Nah itu. Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an, demikian juga Taurat, demikian juga Injil. Ya, demikian juga tambahan ya, apa Zabur kepada Nabi Daud. Ya, Zabur. Dan apa yang kami kita tidak mengetahui namanya. Nah itu. Jadi bisa ditambahkan Zabur juga ya. Baca Al-Qur'an, kemudian Injil, Taurat dan Zabur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tasdik masoha min akhbariha. Membenarkan apa yang sahih dari kabarnya. Ya. Kemudian yang keempat, al-amal bi ahkam malam yusah minha, beramal terhadap hukum-hukum yang tidak dimansuh, yang tidak dimansuh, maka kita beramal. Seperti dalam hadis, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fa sana masita. Nah, ini kita amalkan juga. Sesungguhnya mimma adrafan nas dari apa yang didapati manusia, dari ucapan para nabi terdahulu. Ya. Idalam tastahi fasna masyita. Apabila kamu tidak malu, perbuatlah sekehendakmu. Ini sudah ada di nabi-nabi sebelumnya. Ya, seperti ini selama tidak dihapuskan kita ikuti. Untuk seseorang apa? punya sifat malu. Kalau kamu nggak punya sifat malu, berbuat sekehendakmu. Nah, ini sudah ada pembahasan yang masalah ini. Ya, paham. Jadi kita beramal terhadap hukum-hukum yang tidak dihapus darinya. Berbakti kepada kedua orang tua itu semua. Itu ada hadis Nabi SAW ketika ditanya apa itu dosa besar, ukul walidain, al billah, ya syirik, ini semua diajarkan. An-nabiyun ya alat ya ibunya ya bapaknya satu, ibunya banyak. Disebutkan apa? Semua yang sama mengajarkan tauhid, adapun syariatnya berbeda-beda. Kalau itu belum dihapus, kita tetap melakukan seperti ya menjauhi syirik, berbakti kepada orang tua, tidak durhaka, maka seperti ini sama semua. Kemudian Nabi ketika menyebutkan itu beliau kemudian tiba-tiba duduk, yang asalnya berbaring kemudian duduk. Ala wa zur, hati-hati dari ucapan bohong. Nabi mengulang-ulang terus. Kenapa? Karena yang dua tadi itu sudah diketahui dari setiap umat. Menjauhi syirik, demikian juga menjauhi durhaka pada orang tua. Ini menunjukkan bahwa syariat sama semua. Syariat sama untuk berbakti pada orang tua, untuk menjauhi durhaka pada orang tua. Nah itu. Sehingga Nabi waktu itu tidak dalam tidak dalam badan duduk. Baru ketika menyebutkan hati-hati dari ucapan bohong, nah beliau mengulangnya. Ya ini buahnya ada empat tadi ya beramal terhadap apa yang tidak dihapus. Seperti disebutkan orang Nasrani itu, dia mendatangi istrinya dalam keadaan apa? Haid. Kalau orang Yahudi kebalikannya, selama haid tidak dekati, tidak satu rumah. Adapun muslim bagaimana? Pertengahan. Tetap dalam satu rumah bergaul biasa tapi tidak boleh untuk mendatanginya. Paham? Orang-orang Nasrani tidak peduli, haid tidak haid sama. Kalau orang Yahudi disebutkan bisa rumah, misalnya, menjaga diri. Demikian juga tentang najis. Orang Nasrani tidak peduli, bukan demikian. Kalau orang ya orang-orang Yahudi awalnya itu dia pak Bagian tekan najis itu dipotong. Demikian disebutkan. Ulah Ya, demikian juga ada, ada mereka orang Yahudi, eh, orang Nasrani katanya kalau kamu dibukul pipimu yang kanan serahkan yang kiri. Ada yang mengatakan demikian. Ya, ini kalau dibukul yang kanan serahkan yang kiri. Ulah. Jadi kalau syarat itu belum dihapuskan maka kita melaksanakan. Kemudian juga disebutkan di antara beriman kepada kitab-kitab di situ ada beberapa buah yang mulia. Al-iman bil kutub yusmiru samarati jalilah. Beriman kepada kitab-kitab ini menimbulkan buah yang banyak, yang mulia. Di antaranya yang bisa ditulis al-ula al-ilmu bi inayatillah. Pengetahuan kita tentang perhatian Allah kepada umat. Yang terhadap hamba-hambanya. Itu. Dan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sehingga menurunkan kitab tadi. Hasan yang kedua, al-ilmu fi hikmatillah. Pengetahuan kita terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan ibu ahwalim, sesuai dengan keadaan mereka. Ya, jadi kita mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah menurunkan syariat sesuai dengan keadaan kaum-kaumnya. Keadaan mereka masing-masing. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat ke-48, "Likulin ja'alna minkum syiratan wa minhaja." Setiap ini setiap umat kami jadikan dari kalian itu syir'at. Syir'atan ini syariah tersendiri wa minhaja dan metode manhaj-manhaj sendiri-sendiri. Nah itu. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini tadi sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Ya ini juga sebenarnya dalam bahasan di hadis ya Tamim Ad-Dari yang Ruqayyah radhiyallahu anhu di Imam Muslim ketika Nabi menyebutkan agama itu nasihat, adinu nasihat, agama itu nasihat. Kami katakan itu siapa ya Rasulullah? Lillah wali kitabi wali rasuli wali amatil muslimin wa amati Untuk Allah, yakni melaksanakan ya syarat Allah beriman pada Allah, wali kitabihi. Nasihat kepada kitabnya itu apa? Melaksanakan kitab-kitabnya dan beriman kepada kitab-kitab Allah di antaranya adalah untuk kita melaksanakan Al-Qur'an demikian juga membacanya dengan baik ya dengan tajwid berusaha untuk melaksanakannya ya sebutkan di sini oleh Ibnu Rajab mana nasihat ya untuk kitabnya al-iman bihi beriman kepada kitabnya Al-Qur'an mengagungkannya tansihi ya menyucikan yang mensucikannya ya watilawatihi hak watilawatihi membaca dengan benar-benar tilawah ya al mahawamirhi wanawahi berhenti sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu-ilmunya mentadaburinya berhati-hati dari tahrib merubah ya makna yang sebenarnya itu kita cukupkan baca berikutnya wa fikih